Soleh Fauzan Al-Fauzan Habibullah Ta'ala kita sampai pada dalil yang terakhir dari bab minasyirki ayastaghitha bighairillahi yadu wa ghairahu Qala rahimahullah ta'ala Dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala Wa rawa tabrani bi isnadihi Dan diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanadnya Annahu kana bahwasanya dahulu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun ada seorang munafik yu'zil mukminin karena bertemu dengan yu'zi fil mudhari berarti apa sering sering mengganggu menyakiti kaum mukminin satu orang munafik tapi apa karena yu'zil mukminin biasa sering mengganggu mukminin Faqala ba'dhum sehingga ini menyebabkan sebagian sahabat berkata Faqala ba'dhum maka sebagian dari para sahabat kaum mukminin di masa itu mengatakan Qumu bina Ayo kita berangkat Nastaghisu bi Rasulillah sallallahu Kita beristighasah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq dari munafik ini faqala nabi sallallahu maka nabi sallallahu pun menjawab innahu la yustaghatsu bi sesungguhnya la yustaghatsu bi tidak dibenarkan beristighosah kepada. wa inna ma yustaghatsu billah tetapi istighosah itu hanya boleh kepada Allah Baik. Hadis ini dikeluarkan Imam Tabrani, Tabrani di dalam Mu'jamnya yang Al-Kabir dan Imam Ahmad juga dikatakan oleh Imam Haisami dalam Majma'uz Zawaid rawahu Tabrani wa rijaluhu rijalus sahih ghair ibn Lahi'ah bahwa rijalnya adalah rijal sahih selain Ibnu Lahiyah Abdullah Ibnu Lahiyah wa huwa hasanul hadis karena dia hasanul hadis hasanul hadis istilah muhadisin mutaqaddimin adalah dhaif ya begitu seperti istilahnya Ibnu Hajar juga ketika dikatakan hasan itu dhaif nah kenapa dikatakan hasan hadis karena Ibnu Hajar dia mudallis nah dan juga berubah hafalannya ketika di akhir usianya setelah maktabahnya terbakar ba'da ihtiraf kutubihi kata para ulama. Taib. Siapa Imam Tabrani? Kata Syekh Saleh Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. At-Tabrani huwa al-hafidhul imam. Tabrani adalah seorang hafid, seorang imam. Sulaiman ibnu Ahmad yang bernama Sulaiman bin Ahmad. Sahibul Ma'ajim As-Salasah penulis kitab Mu'jam yang tiga karena beliau memiliki tiga kitab Mu'jam Mu'jamul Kabir ini yang meriwayatkan ini tadi Mu'jamul Kabir kemudian Mu'jamul Wasat dan Mu'jamul Saghir gitu ya sehingga kalau misalkan dikatakan Rawi Tabrani berarti biasanya di dalam kitab Mu'jam cuma yang mana dari yang tiga nah, gitu ya Qala Allah taala bi isnadihi sampai apa dengan sanadnya ini Imam Tabrani membawakan dengan sanadnya ila Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu sampai kepada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu Siapa yang dimaksud dengan munafik di sini? Munafiqun huwa Abdullah ibni Abi uh, ibni Ubay ibni Salul Rasul munafikin. Munafik yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul Rasul munafikin. Yang dimaksud dengan munafik di sini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Pimpinan dari kaum munafikin. Wa nifaquhuna sedangkan nifak di sini yang dimaksud adalah ilharul Islam wa ikhfaul kufur. Yang dimaksud dengan nifak adalah di sini Maksudnya adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Kemudian kalimat nastaghisu bi Rasulillah yang dimaksudkan nastaghisu bi Rasulillah kata Syekh Shalih Fauzan adalah natlubu minhu. Kita meminta dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaffa munafik agar ditahan dicegah munafik ini anil ada dari gangguan ya dari mengganggu sehingga dikatakan oleh Nabi innahu la yustaghatsu bi bahwasanya tidak dibenarkan istighasah kepadaku apa maksudnya kariha sallallahu alaihi wasallam ayustamala hadzal lafaz ini dibenci oleh Nabi SAW untuk digunakan fi haqqihi ketika diberikan kepada beliau sallallahu Jadi yang dimaukan di sini adalah Rasul tidak suka menggunakan lafaz istighosah ketika meminta bantuan kepada beliau. Begitu. Kenapa ta'adduban allah sebagai bentuk adab bersama Allah? Ya. Nabi SAW mengingatkan bahwasanya wa inna mayustaghatsu billah namanya istighosah itu hanya kepada Allah. Ya. Jadi Talabul ghaus meminta apa? Untuk dihilangkan kesulitan, mara bahaya. Itu hanya pada pada Allah tabaraka taala. Qala Allah taala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Sehingga makna secara global terhadap hadis ini adalah Qala lamma qawiyal islamu ketika Islam semakin kuat. Karena hunaka sinfun. Di sana ada sinfun. Ini ta'ifah. Sekelompok. Atau nafarun. Minal kufar. Dari orang-orang kafir. Ra'awud dukhula fil islam. Zahiran yang mereka menampakkan masuk ke dalam Islam secara zahirnya. Wal baqa'al al kufri batinan, tetapi mereka tetap di atas kekufuran secara batinnya. Makanya dikatakan apa? Munafik. Nah, adifak Demikian. Karena menampakkan keislaman menyembunyikan kekufuran. summu bil munafikin yang mereka dinamakan dengan al munafikin sinfun tadi sekelompok orang tadi dinamakan dengan munafikin wa kana yasduru minhum dan ketika itu yasduru minhum minal aqwal muncul dari sekelompok munafikin ini minal aqwal wal af'al adanya ucapan-ucapan, adanya perbuatan-perbuatan mayudayiqul muslimin. Yang ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya itu yudayiqul muslimin. Membikin sempit kaum muslimin. Ya. Jadi mudayaqah itu adalah perilakunya munafikin. Yang dengan ucapan, dengan perbuatan inginnya mempersempit ruang gerak muslimin. Ya ini dari dulu, ya namanya mudayakah itu sudah pernah ada dan dilakukan mesti dengan ucapan ataupun perbuatan wa min dzalika ma hasala min hadzal rajul dan diantaranya adalah mahasala apa yang telah terjadi min hadar rajul dari orang ini dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini hatta talaba ba'du sahabah sampai-sampai sebagian sahabat meminta minan Nabi SAW kaffahu dari Nabi SAW kaffahu pencegahannya zajrah dan celaannya terhadap orang itu. Ini pengen supaya Nabi mencela orang itu. Iya, menyebutkan namanya. Bulan. Nah, kenapa? Karena kalau Nabi sudah mengatakan ini, selesai urusannya kan gitu tapi Nabi SAW apa memiliki hikmah iya tidak ingin terjadi fitnah setelah itu baik wa Nabi SAW yakdir ala dalik dan Nabi SAW mampu untuk melakukan itu iya berarti apa sebetulnya memenuhi persyaratan iya kan Istighosah tidak boleh dilakukan kecuali apa? Dalam perkara yang orang itu mampu mewujudkan. Nabi SAW dalam hal ini mampu. Kenapa? Kalau Nabi SAW sampai mengatakan bulan munafik, sudah selesai urusan. Ya, demikian. Tetapi Nabi SAW tidak sampai menyebutkan nama-nama tersebut. Atau tidak sampai mengumumkannya ke halayak ramai. Wa Nabi SAW yakdiru ala dalik lakin lamma kanatid diqah. Apa uh, sighah lakin akan tetapi lamma kanat sighah allati taqaddid taqaddamu biha ilaihi fiha isaatu adab ta'ala lakin akan tetapi ketika konteksnya ketika ucapannya Allah taqaddamu biha yang mereka sampaikan kepada Nabi SAW allati taqaddamu biha ilaihi yang mereka sampaikan kepada Nabi SAW fiha isaatu adab di dalamnya mengandung isaatu adab mengandung adab yang buruk ya. kepada siapa Allah taala mengandung lafad apa adab yang buruk terhadap Allah tabaraka wa taala Mayam bagi ayuqa antuqal yang kalimat itu tidak sepantasnya untuk diucapkan. Istan kalahan Nabi SAW maka Nabi SAW mengingkarinya. Jadi yang diingkari bukan bentuk permintaan permohonannya bukan. Ya, tetapi apa? Penggunaan lafadznya. Bukan perbuatannya yang di, diingkari oleh Nabi. Kenapa? Karena Nabi mampu. Ya, mampu. Tetapi karena lafadznya dengan menggunakan lafaz istighasah maka apa? diingkari oleh Nabi SAW. Jadi bukan bukan perbuatan para sahabat yang diingkarinya ini, tetapi penggunaan lafadznya. Nah, makanya di sini apa? Perlu hati-hati dalam menggunakan lafaz. Iya, begitu. Baik. Terkadang ada orang yang maksudnya baik tetapi lafadznya salah. Iya. Nah, demikian. Sehingga di sini juga bisa diingkari. Kenapa diingkari oleh Nabi SAW? Istangkar Nabi SAW. Nabi SAW mengingkari kalimat tadi. Sirah tadi, ya. Ta'liman li sahabah. Dalam rangka mengajarkan para sahabat. Wasad dan lidari ati syirki. Dalam rangka untuk menutup pintu kesyirikan. Wahimayatan di tauhid. Dalam rangka menjaga tauhid. Ya ini tujuan Nabi SAW mengingkari itu bukan mengingkari perbuatannya ya tapi penggunaan lafadznya munasabatul hadis lil bab sehingga kesesuaian hadis ini terhadap bab ini babul istighasah min syirk ya ana fihi nabi sallallahu al istighasata bi ghairillah bahwasanya di dalam hadis ini ada ingkaran Nabi SAW. Ingkaran Nabi SAW di sini dimansuh karena ada anak anak fihi ingkara, ya. Sebagai isim anak. Kemudian al-istighasata kenapa dimansub lagi? Karena apa? Sebagai maf'ul daripada ingkar. Ingkar itu apa? Masdar. Masdar ta'mal amal fi'il. Ya. Ya'mal amal fi'il. Masdar itu beramal dengan amalan fi'il ingkaran Nabi SAW dia masdar ya amal amal fi'il sehingga dia juga butuh maful bihi al istighasah tak ghairillah maka istighasah di sini maful bihi daripada ingkar nah al istighasah tak ghairillah di dalam hadis ini ada pengingkaran Nabi SAW tentang istighasah kepada selain Allah ya kalau kepada Nabi SAW yang masih hidup yang mampu tidak dibenarkan dengan lafaz istighosah bagaimana dengan bil amwat nah, kan gitu kan pembahasannya berarti apa munasib atau ghair munasib munasib ya sesuai berarti pembahasannya makanya di sini apa munasabatul hadis lil bab kesesuaian hadis ini terhadap bab ini adalah apa inkaran ingkaran nabi sallallahu alaihi wasallam al istighasata bi ghairillah Mayustafadu minal hadis berarti faedah yang bisa diambil dari hadis ini pertama awalan annahu la yustaghasu bin nabi sallallahu bahwasanya tidak dibenarkan istighasah kepada nabi. Ya. Yeah. Tetapi apa? Hendaknya istighasah kepada Allah tabaraka taala. Nah. Kalau istighasah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak boleh wa ghairuhu min babi aula maka selain Nabi min babi aula lebih pantas lagi untuk tidak boleh wali ya kan tidak boleh begitu apalagi di bawahnya wali kiai apalagi di bawahnya kiai ustad ya apalagi di bawahnya ustad ya nah rojulun majhul <laughs> orang yang gak nggak dikenal ya entah berantah ini tiba-tiba datang ya berpenampilan dengan penampilan soleh tapi apa tidak dikenal Nah, lebih-lebih lagi. Baik. Sanian yang kedua, al-irsyadu ila husnil lafzi. Di sini ada bimbingan. Irsyad, bimbingan dari Nabi SAW ila husnil lafz. Bimbingan kepada penggunaan lafaz yang terbaik. <clears throat> nah, makanya Imam Nawawi rahimahullah taala juga ketika mengomentari sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam di mana Nabi Alaihissalam menggantikan kalimat yang secara lahirnya sesuatu yang mustangkarah, sesuatu yang diingkari kemudian diganti oleh Nabi Alaihissalam misalkan apa? ya hajatahu. Ya. Padahal kalau pengen dikatakan ya bul atau ya tagawata misalkan. Bisa kencing buah apa e, berak misalkan bahasa kitanya tetapi karena apa sesuatu yang mustangkarah kalimat yang kurang apa kurang etis untuk disampaikan maka apa diganti dirubah yakli hajatahu memenuhi hajatmu nah, kan gitu karena memang itu hajat manusia ya nah begitu Tapi, dirubah lafadznya sehingga ini juga sama di sini Apalagi itu dalam perkara yang lebih kecil, apalagi ini perkara yang besar. Yang bisa orang terjerumus ke dalam ke syirikat. Lihat. Maka apa? Nabi SAW memberikan irsyadat, bimbingan-bimbingan. jihad arahan-arahan. Di antara isyadat yang diulik, diberikan oleh Nabi SAW adalah apa? Al-irsyadu ila husnil lafud. Bimbingan kepada penggunaan lafad yang baik wa himayati tauhid. Bimbingan untuk menjaga tauhid. Ya. Dari lafat terkadang dari lafat itu bisa merusak apa? Tauhid seseorang. Ya. Nah, <clears throat> demikian. Salisan yang ketiga, saddu turuqil mufdiyah ila syirk. Menutup pintu apa jalan-jalan yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Rabi'an masyru'iyatul masyru'iyatus sabri 'alal adha fillah. Masyru'iyatus sabri disyariatkannya sabar 'alal adha atas gangguan fillah. Ya. Karena Allah tabaraka ta'ala. Disyaratkan untuk sabar kita. Sabarnya apa? Fillah. Bukan ajzan. Bukan sabar kenapa? karena tidak mampu, tidak berdaya. Makanya kata Nabi SAW ketika berbicara tentang puasa apa? Wa in sabbaka ahadun ya au qatalahu falyakul ini mur'un sari. Kalau ada satu orang yang mencelamu atau yang mengajakmu bertikai, kamu dalam keadaan puasa, ucapkan ini mur'un shaim. Saya adalah orang yang sedang puasa. Kenapa? Karena as-saimun. Orang yang berpuasa apa? mayam bagi ayakuna hakada. khaslat Orang yang berpuasa tidak pantas untuk berbuat seperti itu. Mencela, mencaci maki, mengajak bertikai, kan begitu. Nah. Nah. Ini. Bukan karena ajz, bukan karena tidak mampu tidak berdaya, bukan. Tapi apa? karena sedang puasa. Fillah dia tinggalkan itu. Dia sabar di situ fillah karena Allah tabaraka taala. Khamisan yang kelima, zammun nifaq. Tercelanya sifat nifaq. Sadisan yang keenam, tahrimu adiyatil mukminin. Diharamkannya mengganggu kaum mukminin. Eh, kenapa li anamin fi'lil munafikin? terkenapa apa? karena itu termasuk dari perbuatan munafikin seperti mudayaqah bil aqwal wal af'al itu adalah perbuatan munafikin yang kita tidak pantas melakukannya lihat Nabi alaihi wasallam mengatakan apa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut kenapa seperti itu karena Nabi SAW mengatakan al mu'min man salima al man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi muslim. Makanya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Fala yu'dhi jarahu. Jangan dia menyakiti tangan. Sama begitu. Karena adiyah al-mu'minin min fi'lil munafikin termasuk dari perbuatan munafikin. Adiyah bil aqwal wal af'al. Nah. Ini. hak seorang mukminin adalah apa? Tidak diganggu. Babun bab berikutnya adalah qaulillah ta'ala firman Allah tabaraka wa ta'ala qala syekhul islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimullah ta'ala babu qaulillah ta'ala bab tentang firman Allah tabaraka wa taala ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun ayushrikuna apakah mereka berbuat kesyirikan ma la yakhluqu syai'an kepada sesuatu yang tidak bisa menciptakan sedikit pun wa hum yukhlaqun padahal mereka yang diciptakan lahum nasran dan mereka tidak mampu memberikan pertolongan satu pertolongan pun untuk mereka sendiri wala anfusahum yang suruh tidak pula diri-diri mereka sendiri ditolong eh. dalam surat Zuh, apa Al-A'raf ayat ke 191 192 Dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan Habibullah taala munasabatul bab di kitab tauhid. Kesesuaian bab ini terhadap kitab tauhid annal musannifa rahimahullah bahwasanya al musannif al muallif penulis rahimahullah taala bayana beliau menjelaskan di dalam bab ini fihil adillata bayana fihi al adillata menjelaskan di dalam babnya ini al-adillata ala butlani syirki. Dalil-dalil atas batilnya kesyirikan. Wa bayani halil mad'uin dan dalil-dalil tentang penjelasan keadaan orang-orang yang dimintai doa min dunillah dari selain Allah. Wa fi dzalika litauhid maka pada yang demikian itu ada takrir ada penetapan bagi tauhid bil barahinil qati'ah dengan bukti-bukti yang nah, jelas nyata jelas nyata Kemudian ayushrikuna Apakah mereka berbuat kesyirikan? Di sini adalah istifhamu inkarin wa taubikhin A-nya di situ adalah harfu istifham yang tujuannya istifhamu inkarin wa taubikhin Mempertanyakan dalam bentuk untuk mengingkari atau mencela. Nah, ya. Ya. Begitu. Gitu. Artinya apa apakah pantas mereka gitu, gitu. berbuat kesyirikan? <laughs> Ini bentuk pengingkaran dan taubih celaan kepada siapa? Ala man yusyriku fil ibadati Allah Kepada orang yang berbuat syirik fil ibadah dalam ibadah Allah bersama Allah tabaraka wa taala. Kenapa dicela, diingkari? Karena mereka berbuat syirik mala yakhluqu syai'an. Lihat. Tauhid uluhiyah dikaitkan dengan tauhid rububiyah. Ya, selalu begitu. terkait Tidak akan mungkin bisa dipisahkan. Karena yang tidak pantas untuk diibadai, eh, yang tidak pant eh, yang tidak bisa tidak memiliki rububiyah, sifat rububiyah tidak pantas untuk diibadai. Nah, Mala yakhluqu syai'an apa yang tidak menciptakan sesuatu pun yang tidak bisa mencipta sedikit pun ay makhluqat maksudnya adalah para makhluk la taqdiru 'alal khalqi yang tidak mampu untuk mencipta walaysa fiha ma tastahiqu bihil ibadah dan tidak ada pada makhluk-makhluk itu sesuatu yang menyebabkan mereka berhak untuk mendapatkan peribadatan sesuatu yang berhak untuk diibadah tidak ada sesuatu pun yang menunjukkan mereka adalah or, apa sesuatu yang berhak untuk diibadahi. Zat yang berhak untuk diibadahi? Tidak. Tidak ada. Wahum yukhlakun dalam keadaan yukhlakun mereka sendiri diciptakan. Dalam keadaan mereka sendiri makhluk. Ai wa haulail ma'budun. Dalam keadaan mereka apa mereka haulail ma'budun, mereka-mereka yang diibadahi tadi makhluquna muhdasun mereka mereka adalah makhluk yang muhdas. Ya. Haula ilmu ma'budun, <clears throat> al ma'budun ini adalah badal daripada ha haula. Ya. Baik. Haula al ma'budun makhlukun. Mereka mereka ini yang diibadahi tadi adalah makhlukun. Makhluk mereka itu adalah makhluk. Muhdasun yang sudah diadakan, diciptakan. Ya. Sesuatu sesuatu yang muhdas, sesuatu yang diadakan yang sebelumnya tidak ada. Itu namanya muhdas. Wal makhluk la yakunu syarikan lil khaliq. Maka kaidahnya al makhluk sesuatu yang tercipta la yakunu syarikan lil khaliq. Tidak pantas menjadi syarik, tidak pantas menjadi sekutu lil khaliq bagi al khaliq. Nah, wala yastati'una lahum nasran dan mereka tidak mampu untuk memberikan pertolongan untuk mereka. Ay wa haulail ma'budun. Mereka-mereka al-ma'budun ini, mereka-mereka yang diibadahi ini, la yaqdiruna, mereka tidak mampu ala nasri abidihim untuk menolong orang-orang yang mengibadahinya ya yang telah beribadah kepadanya. Ini. Lahumnya kepada apa? Ad-du'at. Ya. Orang-orang yang menyeru berdoa. La yastati'un al-mad'uin. Begitu kan? Nah. Wala anfusahum yang surun. Wala anfusahum yang surun. Bahkan bahkan mereka sendiri tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Ay wala yaqdiruna ala ayadfa'u an anfusihim. Mereka tidak mampu untuk mencegah an anfusim dari diri mereka sendiri man arada bihim durran mencegah orang yang berkeinginan membuat kemadaratan bagi mereka. Nih. Fakaifa yadfa'unahu an ghairihim? Maka lantas bagaimana mereka bisa menolak dari selain mereka? Ya. Kalau mereka sendiri tidak bisa menolak orang yang berkeinginan ber, berbuat madarat pada diri mereka. Amin. Nah. Qala al-majd al-ma'na al-ijmali lil ayah. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan Allah taala makna secara global terhadap ayat ini yuwabbihu Allah subhanahu wa ta'ala al musyrikin Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mentaubih mencela al-musyrikin kaum musyrikin bi annahum ya'buduna ma'ahu ma'budat bahwasanya mereka beribadah bersama Allah kepada ma'budat makhluk-makhluk yang diibadahi la takhluqu syai'an yang tidak bisa menciptakan sedikit pun walaysa fiha ma tastahiqul Bahkan tidak ada pada diri mereka yang diibadahi tersebut ma tastahiqul ibadah bihi. Sesuatu yang pantas untuk diibadahi. Yang berhak untuk diibadahi. Yang ada pada diri mereka dari sifat-sifat alihah. Wala tadfa'u dan bahkan mereka tidak mampu untuk menolak dur kemadaratan amman da'aha dari orang-orang yang telah berdoa kepadanya bal wala tadfa'uhu an anfusiha bahkan tidak mampu untuk menolak mencegah dari diri mereka sendiri wa idza kanat hadhihi halatuhum apabila demikian keadaan mereka batulat da'watuhum Berarti apa? Batil peribadatan mereka ini. Ya. Kenapa li'anal makhluk la yakunu syarikan lil khaliq? Karena kaidahnya makhluk itu tidak pantas sebagai syarik sekutu bagi khaliq. Tidak pantas. Wal ajizu la yakunu syarikan lil qadir. Sebagaimana tidak pantas orang yang ajiz, yang lemah, tidak berdaya menjadi sekutu bagi orang yang mampu. Ya. Alladhi la yu'jizuhu yang mampu yang tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. Subhanallah. Ya. Ini kaidahnya. Mau, mau, silakan. Ma yustafadu minal ayah yang di yang bisa diambil faidah dari ayat ini? Awalan yang pertama butlanu syirki min as min asasihi. Batilnya kesyirikan dari asasnya, dari dasarnya. Ini menunjukkan apa? Batilnya kesyirikan dari dasarnya bahkan. Bahwa kesyirikan itu batil. Karena apa? Li'annahu ta'alluqun ala makhlukin ajiz. Karena kesyirikan itu adalah bentuk keterikatan, keterkaitan dengan makhluk yang ajiz, makhluk yang lemah. Begitu. Nah, nah, makanya orang yang bertohid adalah orang yang hur, orang yang merdeka. Inal ahrar. Ya, orang yang merdeka. Kenapa? Merdeka dari perbudakan makhluki. Bebas hatinya tidak ter, terikat, tidak apa tergantung dengan makhluk. Sanian yang kedua annal khaliq wal mustahiq lil ibadah. Bahwasanya al khaliq lah yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Salisan yang ketiga al istidlalu bi tauhidir rububiyah ala tauhidil uluhiyah. Ini. Di sini menunjukkan Allah berdalil dengan tauhid rububiyah untuk menunjukkan tauhid uluhiyah. Jadi kalau kita ingin menunjukkan pada orang tentang uluhiyah Allah tabaraka wa taala, tunjukkan rububiyah Allah tabaraka wa taala. Maka di sana ada uluhiyah Allah tabaraka wa taala. Ya. Nah, sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Rabi'an yang keempat, masyru'iyatu muhajatil musyrikin. Disyariatkannya muhajah, mendebat kaum musyrikin li nasril haq untuk membela al-haq wa qam'il batil untuk melumat meluluh lantahkan al batil demikian ya baik ila huna naktafi bi hadzal qadar aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat sallallahu ala nabiyina